kiram, a'azzani Allah wa Kemarin telah kita ambil beberapa permasalahan sebagai jemaah dari akal siam. Yaitu yang pertama mengenai pengertian siam itu sendiri. Secara bahasa apa? Ahmad Al-Imsak Ma makna? Apa makna Al-Imsak itu? Menahan Tayyib Menahan diri Al-Imsak Baik menahan diri dari makanan Menahan diri dari Berbicara Itu masuk secara bahasa dengan kata-kata as-saum. Sebagaimana dalam surat Maryam, "Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya." Allah memerintahkan kepada Maryam agar mengatakan yang demikian. Sungguhnya aku bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala berpuasa, yaitu menahan diri dari tidak berbicara kepada manusia. Adapun secara syar'i indah ya Hamzah. Penggunaan dari perkara-perkara yang dilarang dengan disertai dengan niat mulai dari terbit dari mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Tanya. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya dengan disertai niat mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Dan puasa dalam syariat kita secara umum ada berapa macam kurban? Ada lima. Nah, Apa itu? Itu puasa yang diperlukan syariat ini adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Terus? Yang dipahami saja dari pelajaran kemarin. Ya, Jangan membaca. Baik. Dan ada ekonomi ketika masa di dalam kesulitan semua pun pada selahnya. Itu kenapa? Dua. Dua. Terus? Puasa menunjukkan dengan disebutkan kafarat. Puasa wajib karena sebab kafarat. Hmm. Puasa wajib karena nazar. Puasa wajib karena nazar. Puasa tawaf puasa tatawu. Ini lima macam. Ya, empat wajib. Yang pertama wajib pada bulan Ramadan adaan memang dilaksanakan di bulan tersebut. Kemudian kontoan wajib sebagai bentuk kontok atas puasa Ramadan karena dia mempunyai udur ketika bulan Ramadan dari melaksanakan puasa di sana. Kemudian yang wajib karena kafarah dan yang keempat wajib karena dan yang kelima puasa-puasa sunnah. Dalam persyaratan puasa kepada umat ini ada beberapa periode yang dialami. Pertama kali yang diwajibkan puasa itu puasa apa Muhammad? Puasa Ashura. Apa itu puasa Ashura Puasa yang apa? Puasa yang Puasa yang di bulan Muharram, bulan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Baik. Puasa pada hari tanggal 10 Muharram namanya puasa Ashura di awal-awal setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah puasa ini diwajibkan atas kaum muslimin. Kemudian puasa tersebut dihapus kewajibannya menjadi mustahab saja dan kaum muslimin diperintahkan apa pada periode kedua apa jahat. setelah Asyura dihapus diwajibkan apa puasa Ramadan Nah, periode ini apakah langsung seperti apa yang kita laksanakan? Ada beberapa tahap. takdir ketika salah satunya ketika waktu mau berbuka kemudian kita tertidur. Sebelum itu, sebelum itu ada tahapan sebelumnya. Ke Fatimah. Itu, itu dia tidak iya, atau atau membayar fitiah ya. itu saja pilihannya dua. Tayyib. Nah, diperintahkan untuk puasa Ramadan tapi masih diberi pilihan. Ya, Yang memilih apakah berpuasa ataukah membayar fitiah Kemudian periode berikutnya Abu Ja'far baru ini setelah ada pilihan kemudian ditegaskan untuk puasa Ramadan secara wajib. Tidak ada pilihan lagi. Namun saat itu berbeda kaifiahnya. Bagaimana itu? Ketika saat mau berbuka kemudian tertidur maka pada saat itu tidak bisa makan dan minum. Nah, pada periode itu kewajiban puasa sampai waktu berbuka. Namun apabila telah masuk waktu berbuka kemudian dia tertidur atau menunaikan sholat isya maka sudah selesai waktunya sehingga mereka tidak boleh lagi untuk makan maupun minum ataupun jima sampai tenggelamnya matahari pada hari berikutnya. Tayyib kemudian baru periode yang selanjutnya sebagaimana yang kita alami yaitu puasa diwajibkan atas kaum muslimin mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dan mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar pada keesokan harinya dihalalkan bagi kaum muslimin untuk makan, minum maupun jima. Kita masuk pada pembahasan berikutnya akhwani fillah yaitu ala man furida siyamu ramadan atas siapa puasa Ramadan tersebut diwajibkan berarti pembahasan ini berhubungan dengan siapa-siapa yang wajib untuk menunaikan puasa Ramadan huwa furrida ala kulli muslim baligin aqilin muqimin qadirin ala saum puasa Ramadan tersebut diwajibkan atas setiap muslim yang muslim ini ikhwanifillah sifatnya balik telah mencapai umur balik yang nanti akan kita ketahui apa makna balik. Sifat kedua atau sifat ketiga setelah keislaman dan balik akil. Dia berakal, bukan orang-orang gila. Orang gila tidak diwajibkan puasa atasnya. Mukimin, dia seorang yang mukim, bukan seorang musafir. Qadirin ala saum mampu untuk menunaikan puasa. Jadi ini lima hal ikhwanillah yang apabila kelima perkara tersebut terkumpul pada seseorang maka dia wajib untuk menunaikan puasa. Adapun muslim jelas karena memang syariat puasa diwajibkan atas kaum muslimin. Sedangkan orang-orang kafir tidak. Seandainya mereka berpuasa pun tidak akan bermanfaat karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balik. Balik ikhwanifillah adalah keadaan di mana seseorang telah mencapai <clears throat> hukum dia dibebani dengan hukum-hukum syariat sebagai pemisah antara keadaan sebelumnya dia tidak dibebani dengan beban-beban syariat. Dan ketika telah mencapai umur balik ini, dia sudah mulai dibebani dengan beban-beban syariat, kewajiban-kewajiban, demikian pula larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Dan balik bagi seorang laki-laki akhwanifillah Tanda utamanya adalah ihtilam. Dia telah mengalami mimpi basah. Dan di sana ada tanda-tanda yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Di antara tanda-tanda kalau mencapai umur umur sekitar 15 tahunan dan juga telah mulai tumbuh rambut-rambut di sekitar kemaluannya. Tayyip, namun tanda yang paling utama adalah adanya ihtilam. Adapun bagi para wanita ikhwanifillah Tanda utamanya adalah dengan haid Kapan saja seorang wanita telah mengalami haid Maka dia telah mencapai umur balik Sehingga sudah wajib atasnya perkara-perkara yang diwajibkan atas seorang muslimah. Kemudian sifat yang ketiga adalah akil. Harus berakal. Kalau tidak berakal ya tidak diwajibkan berpuasa. Mungkin jelas. Kehadiran alasong dia mampu untuk melakukan puasa. Keluar dari batasan ini akan adalah orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa. Seperti sakit atau ketuaan yang sangat ya orang-orang yang sudah tua rentah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Atau seorang wanita hamil yang apabila puasa mengalami kelemahan mencakup mereka-mereka yang mendapatkan udur dari syariat. Baik. Qala hafizahullah ta'ala wa qad dalla ala dhalika al-kitab wa sunnatu wal ijma'. Dan telah menunjukkan tentang perkara ini semua dalil-dalil baik dari Alkitab yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah serta ijma. Jadi semua dalil dalam syarat kita terkumpul menjelaskan bahwasanya puasa itu akhwanifillah diwajibkan apabila seseorang memenuhi lima batasan-batasan yang disebutkan tadi. Muslim, balik, akil, mukim, qadirin al Amma minal kitab, الكتاب taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba min qablikum la'allakum tattaqun Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Di sini yang diajak bicara siapa? Kaum mukminin. Berarti seorang yang tidak beriman, tidak berislam, mereka tidak diwajibkan atasnya puasa. Walaupun di sana ada pembahasan dalam usul fiqh ikhwanifillah yaitu pembahasan apakah orang-orang kafir itu mukhatabun bi syariah. Apakah orang-orang kafir itu juga terkena perintah untuk melaksanakan ya, cabang-cabang ya, dalam syariah kita? Pembahasan yang panjang lebar disebutkan dalam usulul fiqh ikhwanifillah. Namun sebenarnya pembahasan tersebut bukan pembahasan yang berhubungan dengan perkara ketika di dunia. Namun hubungannya adalah dengan perkara ketika dia di akhirat. Yaitu bahwasanya seorang kafir apabila dia dalam kekafirannya kemudian ditambah lagi kaum muslimin diperintahkan puasa mereka tentunya tidak puasa. Diperintahkan sholat tentunya mereka tidak sholat dengan peninggalan ya, dia meninggalkan syariat-syariat ini ditambah dengan kekufurannya semakin menambah azab yang akan dia terima. Taib. Dan insya Allah kalau kita diberi kesempatan untuk membahas usulul fiqh, di sana akan kita dapati penjelasannya. Yang jelas hubungannya dengan hukum di sini akhwanifillah bahwasanya orang-orang kafir tidak terkena kewajiban. Karena walaupun mereka berpuasa tidak akan mungkin diterima selama masih kafir. Jadi yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Kutiba usiyam diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alalladzina min qablikum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang hikmah pensyariatan puasa ikhwan yaitu agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itulah kesempatan bagi kita sebelum kita memasuki Ramadan untuk mengoreksi kembali menilik kembali diri diri kita setelah berlalu beberapa Ramadan, bahkan mungkin berpuluh-puluh Ramadan yang kita lalui. Apakah dalam setiap Ramadan ketika kita berpuasa telah ada peningkatan ketakwaan yang merupakan hikmah disyariatkan puasa atau tidak? Muhasabah seperti ini akhwanifillah penting karena hal itu merupakan titik tolak perbaikan seorang hamba. Apabila seorang merasakan masih saja sama antara sebelum puasa dan setelah puasa berarti belum tercapai. Karena ikhwanillah puasa ini disyariatkan la'allakum tattaqun agar kalian itu bertakwa. Bertakwa dengan melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di atas cahaya ilmu dan menjauhi larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di atas cahaya ilmu juga. Inilah hikmah puasa yang tentunya kita berharap dalam setiap Ramadan kita bisa mendapatkannya. Berarti semakin banyak Ramadan yang dilalui, hendaknya semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malah menurun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم hari-hari yang bisa dihitung karena Hari-hari dalam bulan-bulan Hijriyah ikhwanifillah kemungkinannya hanya dua yaitu 29 atau 30 masih bisa dihitung oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyaman ma'dudah. dan itu sebagian kecil saja daripada hari-hari yang dilalui oleh manusia. Dalam setahun Allah Subhanahu wa taala wajibkan cuma satu bulan untuk berpuasa. Falangka namin minkum maka siapa saja di antara kalian yang sakit awalah ala safarin atau dia sedang safar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka kewajibannya adalah mengganti jumlah hari yang dia tinggalkan tersebut di hari-hari yang lain di luar di luar Ramadan. Dari sini kita ketahui bahwasanya syaratnya setelah keimanan dia dia harus mampu untuk berpuasa. Seorang yang sakit tidak mampu untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah, tidak diwajibkan atasnya. Atau ala safar Demikian pula seorang yang dalam keadaan safar tidak diwajibkan atasnya puasa. Karena yang wajib atas mereka adalah mukim. Wa alladzina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa tersebut di sana apabila dia mau boleh dia berpuasa, boleh pula dia membayar fitiah dengan memberi makanan seorang miskin. Sebagaimana ayat ini telah kita lewati ketika membahas tentang keadaan-keadaan di awal-awal pensyariatan puasa. Ada pilihan, boleh memilih antara puasa dan membayar fitiah. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang menambah dalam memberikan makanan tersebut maka itu lebih baik atasnya. Wa antasumu khairul lakum akan tapi kalian itu berpuasa lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun apabila kalian mengetahui. Diberi pilihan tapi Allah Subhanahu wa taala di sini juga menunjukkan mana yang lebih baik, yaitu lebih baik atas mereka untuk berpuasa. Kemudian pilihan ini dihapus dengan syarat dengan ayat berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan sebagai petunjuk Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas kepada hidayah dan Al-Furqan bisa membedakan antara yang hak dan yang batin. Memberikan petunjuk kepada jalan yang benar dan membedakan mana yang batil dari jalan kebenaran tersebut sehingga dijauhi. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka siapa saja yang menyaksikan di antara kalian bulan tersebut wajib atasnya berpuasa. Ayat inilah yang merupakan penghapus pilihan yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Tayyib. Ini dalil dari Alkitab. Wa amma minas sunnah adapun dalil dari as-sunnah فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين Buniyal Islamu ala khamsin wa zakara minha wa siyami Ramadan. Dalam hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma dalam sahihain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Islam itu dibangun atas lima perkara. Wajil baiti Tayyib Di antara kalimat perkara tersebut Yang diawali dengan syahadatain Kemudian penegakan sholat Penunaian zakat Dan puasa Ramadan Serta haji bagi yang mampu Jelas bahwasanya puasa Ramadan dalam hadis ini merupakan perkara yang diwajibkan atas setiap muslim. Wa amal ijma' faqad ajma'atil ummah ijma'an zahira ala wujubi siyami syahri Ramadan. Wa ala man angkara wujubahu kafar. Adapun dari ijma' maka sungguh telah terjadi ijma' atas umat Islam ini. Ajma'atil ummah. Ini lebih kuat daripada perkataan yang kita dapati dalam kitab fiqh ajma'al ulama ikhwanillah. Karena ketika dikatakan ajma'atil ummah bahwasanya ummah secara keseluruhan bersepakat tidak ada yang menyelisihinya dari mereka-mereka yang mempunyai akal sehat dan fitrah yang selamat dengan ijma yang sangat jelas atas wajibnya puasa Ramadan. Dan umat pula telah berijma bahwasanya siapa saja yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan tersebut dia telah kafir. Dan hal ini tidak ada yang mengingkarinya ikhwanillah. Jadi telah terkumpul pada puasa Ramadan. Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya puasa tersebut atas setiap muslim yang balik, yang berakal, yang mungkin yakni tidak safar dan mampu untuk melakukan puasa. Bahwasanya atas orang-orang yang memenuhi kriteria ini diwajibkan puasa Ramadan. Siapa saja yang mengingkari kewajibannya maka dia telah terjatuh dalam kekufuran. Dan ijma yang seperti ini khanifillah disebut dengan ijma qat'i. Ijma yang bisa dipastikan. Karena ijma ada dua, ijma dhanni dan ijma qat'i. Kalau ijma yang qat'i ini jelas siapa saja yang menyelesaikan ijma qat'i maka dia telah terjatuh dalam kekufuran. Misalnya, ada seorang yang mengatakan sholat lima waktu itu tidak wajib atas kaum muslimin. Ini menyelesaikan ijma yang penting. Dia terjatuh dalam kekufuran. Tanya. Dalam penjelasan tadi, Ikhwanifillah, telah kita ketahui bahwasanya puasa Ramadan diwajibkan atas seorang yang qadir ala saum. Mampu untuk melakukan puasa. Di sini disebutkan satu masalah yaitu Allah la yutiqu siyam ka syaikhil kabir wal maridi maradan Mustamirah hal yang yalzamuhu idza aftara al-fidyatu awil it'am seorang yang tidak mampu untuk melakukan puasa seperti seorang syekh yang sudah tua rentah ya, orang yang tua rentah kakek-kakek dan seorang yang sakit dengan sakit yang terus-menerus mengalami sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Sakitnya terus-menerus. Misalnya mengalami kanker yang parah atau yang lainnya. Ya memang dia tidak mampu untuk berpuasa. Atau lambungnya memang tidak mampu kalau tidak diisi dengan makanan dalam beberapa waktu. Maka orang-orang seperti ini apakah wajib atasnya apabila dia berbuka untuk membayar fidyah atau memberikan makanan kepada seorang yang miskin? Ini permasalahannya. Sebelum kita masuk dalam permasalahan ini ikhwanifillah, satu hal yang harus kita cermati di sini bahwasanya orang-orang yang keadaannya seperti ini. Mereka wajib tidak melakukan puasa? Tidak wajib. Tidak terkena kewajiban untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia keluar dari kriteria apa? Qadir ala saum. Dia tidak mampu untuk berpuasa. Tidak mampu untuk berpuasa. Jadi tingkat-tingkat yang sedang kita bahas adalah al-marid Marobat mustamira. Dia sakit terus-menerus tidak ada jeda dia sembuh. Tapi kalau sekali saja dia sembuh, ya, sembuh mungkin sepekan. Sembuh sepekan. Maka di waktu sembuhnya tersebut ikhwanifillah dia terkena kewajiban. Baik. Jadi yang sekarang kita bahas seorang yang sakitnya terus menerus tidak mengalami kesembuhan. Demikian pula seorang kakek-kakek yang memang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Nah, apakah mereka itu ketika meninggalkan puasa wajib untuk membayar fitnah atau tidak? Al-jawab ikhtalafa ulama fi Jawabnya Para ulama telah berselisih pendapat dalam permasalahan ini. Fadhab jumhur ila ilzam. Jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya wajib atas orang-orang yang keadaannya seperti itu untuk membayar fidyah. Ini pendapat jumhur ulama. Wasahih annahu mustahabun. Dan yang sahih bahwasanya pemberian makanan atau pemberian fitiah itu hukumnya mustahab, tidak sampai derajat wajib. Kenapa lianna adadan minal sahabati fa'alu dzalika wa amarubih. Kita katakan hal tersebut mustahab dikarenakan beberapa sahabat melakukan yang demikian itu dan memerintahkannya. Di antaranya yang datang riwayat dari mereka dengan sanad yang sahih ikhwanifillah yaitu Anas bin Malik Demikian pula Ibnu Abbas dan Qais Ibnu Sa'id dan Abu Hurairah. Ini empat sahabat yang mereka melakukan pembayaran fitiah atau memerintahkan manusia untuk melakukannya. Anas, Ibnu Abbas, Qais Ibnu Sa'id dan Abu Hurairah. Tapi kita tidak bisa mengatakan wajib dengan sekedar perbuatan mereka ikhwanifillah. Ya Karena tidak datang nas dalam hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan demikian. Maka dikatakan di sini walaisa biwajibin annahu laisa hunaka dalilun sarihun 'alal ilzami bih. dan bukanlah merupakan perkara yang wajib. Kenapa? Karena tidak ada di sana satu dalil pun yang sahih, yang tegas menyatakan kewajiban untuk membayar fidyah. Jadi karena tidak ada dalil, ya tentunya tidak boleh seseorang mewajibkan atas orang lain tanpa dalil. Adapun perbuatan para sahabat tersebut cukup bagi kita untuk menyatakan bahwasanya demikian itu perkara yang bagus, perkara yang terpuji. Maka mustahab kalau seseorang melakukannya. Wa ammal ayah. Sekarang karena di sana jumhur ulama ikhwanillah mereka di antara dalil yang menyatakan wajibnya adalah ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya orang-orang yang memilih untuk tidak berpuasa wajibnya apa? Wajibnya membayar fidyah. Namun kita katakan ayat ini adalah ayat yang berhubungan dengan awal-awal pensyariatan puasa dan telah dihapus hukumnya. Sebagaimana dikatakan di sini, fahada kana fi bidayatil amri ثم نسخت بالآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه Maka ayat ini itu adalah ayat yang berhubungan dengan awal-awal persyariatan puasa. Kemudian ayat tersebut telah dihapus dengan ayat yang setelahnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asyhara falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan yakni dia mengalami Ramadan mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan mampu untuk berpuasa, faliyasumhu maka wajib atasnya untuk berpuasa. Jadi oh. dalil yang digunakan oleh jumhur ikhwanifillah bukanlah dalil yang sorry, yaitu yang tegas, bahwasanya fidyah wajib atas kakek-kakek yang tidak mampu berpuasa atau seorang yang sakit terus-menerus. Kenapa? Karena hukum fidyah itu berhubungan dengan hukum di awal pensyariatan sebagai pilihan bagi kaum mukminin apabila mereka memilih untuk tidak berpuasa dan telah dihapus dengan hadis yang jelas kesahihannya. Sebagaimana telah disebutkan kemarin. Sehingga tidak bisa kita menyatakan wajibnya mengeluarkan fidyah. Qala Ibnu Hazm rahimahullah taala fil Muhalla. Ibnu Hazm rahimahullah taala mengatakan dalam kitab beliau Al Muhalla والشيخ والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم فالصوم لا يلزمهما seorang yang tua yaitu kakek-kakek walajus dan seorang nenek-nenek yang sudah tua renta tidak mampu untuk berpuasa maka puasa tidaklah wajib atas mereka berdua Qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani suatu jiwa kecuali apa-apa yang dimampuinya. Jadi beban yang Allah berikan atau kewajiban yang Allah tetapkan atas hamba-hambanya yaitu sebatas yang mereka mampu. Bila seorang hamba tidak mampu, maka Allah tidak mewajibkan atas mereka. Sebagaimana kakek-kakek maupun nenek-nenek yang sudah tua renta. Wa idza lam yalzamhuma as-sawmu fal kafaratu la talzamhuma. Dan apabila puasa itu sudah tidak diwajibkan atas mereka, maka tentunya kafarah tidak boleh diwajibkan. Iya tidak. Karena memang secara asalnya mereka tidak punya kewajiban, tidak punya kewajiban, sebab tidak mampu. Maka ketika tidak mampu, ya tidak pula diwajibkan atasnya untuk membayar kafarah. Lianna Allah Ta'ala lam yulzimhuma iyyaha wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wal amwalu muharramatun illa binassin au ijma' dan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan atas keduanya untuk membayar kafarah. Tidak pula rasulnya mewajibkan yang demikian itu. Dan harta-harta seorang muslim itu muharramah diharamkan untuk diambil kecuali dengan nas yang sahih baik dengan Al-Qur'an maupun sunnah atau dengan ijma. Perkataan yang qawi ikhwanifillah dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala ya menunjukkan bahwasanya fitiah itu bukanlah perkara yang wajib atas seorang yang tidak mampu berpuasa seperti kakek-kakek maupun nenek-nenek yang sudah tua renta atau seorang yang sakit dengan sakit yang terus-menerus. Karena memang kewajiban kuasa atas mereka sudah apa? Sudah gugur. Taib. Ini permasalahan yang hendaknya kita pahami. Namun jangan sampai kita menyamakan ikhwanifillah keadaan ini dengan keadaan seseorang yang hamil atau menyusui yang meninggalkan puasa karena khawatir memandoroti dirinya atau memandoroti anaknya. beda. Karena kalau orang tua yang kita bahas di sini memang si dia sudah tidak punya kemampuan lagi. Tayyip. Dan orang sakit dengan sakit yang terus menerus. Adapun seorang yang sakit kemudian sembuh ikhwanifillah, maka keadaannya beda. Atau seorang yang hamil khawatir kehamilannya terganggu. Atau seorang yang menyusui khawatir susunya menjadi kering dan bayinya terkena madarat. Sehingga orang-orang seperti ini meninggalkan puasa, maka hukumnya lain. Sebab mereka mereka ini afanihillah tetap terkena kewajiban tapi diberi udur untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Namun kapan saja alasan yang merupakan udur tersebut hilang, wajib atas mereka mengkodok wajib atas mereka mengkodok. Jadi seorang yang sakit di bulan Ramadan, misalnya di bulan Ramadan terkena demam, maka dia mendapatkan udur untuk tidak berpuasa. Namun kapan saja dia sembuh, maka wajib atasnya mengkodok hari-hari yang dia tidak berpuasa. Demikian pula seorang yang hamil dan menyusui karena dua golongan ini ikhwanifillah yaitu hamil wal murdi mereka diikutkan hukumnya dengan seorang yang sakit sehingga kapan saja mereka mempunyai kemampuan dan kesempatan diwajibkan untuk mengkodok puasanya. Adapun fitiah sebagaimana permasalahan pada kakek-kakek maupun nenek-nenek yang tua renta atau seorang yang sakit terus-menerus, maka demikian pula pada seorang yang hamil maupun menyusui, tidaklah ada pensyariatan fidyah. Baik. Dalam artian bukan kemudian fidyah itu sebagai pengganti atas hari-hari di bulan Ramadan yang dia tinggalkan karena kehamilan dia atau karena dia menyusui. Dan inilah yang rojih dalam masalah ini ikhwanifillah sebagaimana dulu telah kita jelaskan secara panjang lebar ketika ada pertanyaan seputar ini. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya hamil wal murti yaitu seorang wanita yang hamil dan iya. seorang yang wanita yang menyusui wajib atas mereka untuk mengkodoknya ikhwanifillah adalah hadis dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah azza wa jal wada'a 'anil musafir shaum wa syatra wa syatra wa 'anil hubla wal murdi as saum Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan atas seorang musafir kewajiban puasa dan setengah dari sholatnya. Jadi seorang musafir dia mendapatkan rukhsah, mendapatkan udur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Demikian pula mendapatkan rukhsah untuk meringkas sholatnya. Setengahnya, yang awalnya empat rakaat diringkas menjadi dua rakaat. Ini seorang musafir. Namun telah kita ketahui bahwasanya seorang musafir wajib untuk mengkodoknya. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita baca, Man ya'tibi. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Ini untuk musafir. Wa anil hibla wal murti asom dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan atas wanita-wanita hamil dan wanita-wanita menyusui puasa. Yakni mereka diberi rukhsah untuk tidak berpuasa karena kehamilan atau karena mereka menyusui anaknya. Namun ketika orang hamil dan menyusui ini disebutkan bersamaan dengan orang-orang musafir menunjukkan bahwasanya Kata wadu'a di sini ikhwani bukan kemudian kewajiban diletakkan secara total. Dalam artian mereka tidak wajib lagi, tidak. Tapi maknanya mereka diberi rukhsah saat itu, namun kapan saja memiliki kemampuan untuk berpuasa wajib untuk mengkodok. Wajib untuk mengkodok. Dan inilah kewajiban seorang yang hamil atau menyusui ketika mereka meninggalkan puasa. Ada konfliknya ikhwanifillah Kalau dalam masalah Orang tua renta Dan orang yang sakit terus menerus saja Tidak ada dalil yang sorih Memerintahkan yang demikian itu Terlebih lagi dalam permasalahan ini Sehingga Tidak bisa digantikan Ketika seorang Hamil Atau setiap tahunnya hamil atau menyusui Kemudian dia meninggalkan puasa Ramadan terus menerus dan dia memilih fitiah. Ini keliru ikhwanifillah. Keliru. Dan yang wajib atasnya adalah mengkodok hari-hari dari Ramadan-Ramadan yang ditinggalkannya. Dan semuanya dalam jangka waktu setahun mungkin ikhwanifillah bagi wanita-wanita untuk mengkodok hanya 30 hari. Mungkin dalam sebulan Sebulan dia mengambil tiga hari saja. Dalam waktu setahun sudah selesai. Yang dibutuhkan di sini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan memilih pendapat yang enak. Yaitu menurut dia, ya ini saya pilih yang enak saja padahal di sana telah mengetahui bahwasanya tidak dibangun di atas dalil yang kuat. Tayyib. dan pendapat bahwasanya tidak ada fitnah atas orang yang hamil maupun menyusui ketika meninggalkan puasa ya ikhwanifillah bahkan yang wajib atasnya adalah mengkontoknya inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Hasan Al-Basri al nakhai atau Az-Zuhri dan yang lainnya Adapun dari ulama-ulama zaman sekarang itu yang dipilih oleh Syekh Mubil Al-Wadi rahimahullah ta'ala demikian pula Ibn Bas, Ibn Uthaymin rahmatullah alaihim ajma'in. Demikian pula oleh Syekhuna Muhammad Ibn Hizam dan Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahumullah ta'ala. Ada pun tentang poin yang kelima insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah ta'ala.